Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi milku samawati wal ard milku ma syi'ta min syai'in ba'd Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aku bi ihsanin ila yamidin. Majlis cahaya hati yang insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah Jalla Jalla Kembali bersama Ustadz Dr. Khalid Basalama, lanjutan kita eh, dosa yang keempat. Apa itu? Kita dengar saja nasihat dari beliau. Sebelumnya taujih Rabbani lebih dahulu. Simak dengan iman.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 Satu-satunya ibadah yang ulama mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima bukan di bumi, tapi di langit hanyalah sholat. Sementara ibadah yang lain turun wahyu Jibril alaihissalam membawa ke bumi. Dan ini menandakan tingginya kedudukan sholat itu sendiri. Sholat ini lima waktu yang asalnya memang lima puluh waktu lalu diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi lima waktu kita bisa bayangkan kalau seandainya sebagaimana dalam hadis Bukhari dijelaskan waktu Nabi SAW sedang mi'raj ke langit diperintahkan 50 waktu sholat dan tidak ada keringanan berarti hampir per 15 menit sekali akan azan ya sekarang saja lima waktu sholat masih banyak orang yang ngos-ngosan gitu kan apalagi kalau seandainya 50 waktu sholat Menghubungkan dengan masalah dosa besar meninggalkan sholat ini, saya ingin mengangkat di pembukaannya pendapat para ulama. Meninggalkan sholat ini ada dua tingkatan. Yang pertama, tarkus sholati jahdan. Meninggalkan sholat secara jahdan. Mengatakan tidak ada sholat. Ini tidak ada khilaf diantara ulama tentang kekufurannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Hakim dalam uh, Imam Muslim dalam Kitabul Iman dan Al Hakim dalam Mustadraknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal abdi wa syirki tarkus salah jadi yang membedakan antara seorang hamba itu masih beriman atau dia musyrik kafir adalah meninggalkan sholat kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan riwayat Imam Ahmad yang memastikan bahwasanya meninggalkan sholat jahdan memungkiri kewajibannya tidak ada solat itu kafir adalah hadis yang diriwayatkan tadi oleh Imam Ahmad yang berbunyi man tarakas salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah barang siapa ninggalin solat secara sengaja mengatakan tidak ada solat itu maka Allah telah mengangkat jaminannya dari orang tersebut apa jaminan Allah masih bisa menghirup udara masih bisa menggunakan fasilitas sebab kita di bumi ini seperti tamu di rumahnya Allah jadi kalau kita menjadi tamu di rumah orang bisa menggunakan fasilitas kamar mandi mohon maaf menggunakan AC menggunakan listrik memakan makanan yang dihidangkan maka itu semua akan dihilangkan oleh Allah SWT kalau dia muslim ngaku atau mengatakan tidak ada sholat itu kalau orang kafir dasarnya memang kafir gitu kan jadi itu berbeda dengan orang yang sudah muslim kena kewajiban sholat kemudian dia mengatakan tidak ada sholat itu yang kedua adalah tarkus solat kasulan, meninggalkan solat karena malas-malasan. Maka yang paling ringan dalam pendapat ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau ulama yang lain lebih tegas lagi, tapi Imam Syafi'i yang paling ringan, apa yang beliau katakan? Meninggalkan sholat secara takasulan, malas-malasan, hukumnya ditakzir. Takzir itu diingatin satu kali, dua kali, tiga kali. Kalau sudah berulang-ulang diingatin tetap saja tidak mau, maka hukumnya dipenggal. Ini pendapat yang paling ringan. Kalau ulama yang lain seperti Imam Ahmad, Imam Malik memang dari awal diingatin, nasihatin berapa kali tidak mau, maka pemerintah setempat muslim harus segera mengambil keputusan yang tegas. Karena saudaraku, sholat ini kata ulama, masuk ke definisinya lebih dalam adalah mukhatabatun bainal abdi warrab Kalau orang faham ini, sholat itu sebenarnya komunikasi dia dengan Allah, dengan Tuhan. Gimana sih kalau kita dipanggil khusus bicara dengan presiden empat mata, gitu kan? Seperti apa kita banggahnya? Seperti apa kosa kata yang akan kita atur? Sebenarnya sholat itu begitu, komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba renungi saudaraku, kisah beberapa orang-orang soleh sebelum kita. Di antaranya Hasan radhiyallahu anhu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau mau sholat habis wudhu, wajah beliau memerah seperti orang yang sedang ketakutan. Ditanya oleh teman-temannya, "Wahai Hasan, ada apa dengan Anda? Adakah adakah seseorang musuh yang akan menyakiti Anda di masjid?" karena sudah mau masuk pintu masjid nih habis uduk merah ketakutan lalu yang satu lagi mengatakan apakah ada hewan yang anda takutin ada penyakit yang anda khawatirkan sehingga anda begitu ketakutan begini apa jawaban Hasan tidak difahami kecuali oleh orang-orang yang beriman bobotnya luar biasa dia mengatakan apakah kalian tidak tahu saya akan masuk ke istananya siapa sebentar lagi dan berhadapan dengan siapa artinya ketakutan beliau ini adalah tahu ini bukan masuk ke istana presiden, bukan istana raja. Masjid itu walaupun sederhana bangunannya dari kayu, tetap rumahnya sang raja ya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada tingkat itu. Sa'id bin uh, eh, Sa'id radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ya. Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau kalau sholat jemaah sekalian itu seperti sebuah pohon yang keras dan kokoh tidak bergerak apapun yang mengganggunya Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat Bukhari, beliau pernah sholat menjaga perbatasan pasukan Islam sama pasukan kafir. Lalu beliau berkata, sambil menunggu berjaga, saya sholat malam. Dan pada malam itu saya sangat menikmati bacaan saya Al-Fatih dengan surah Al-Kahfi. Pada saat saya berdiri sholat di antara semak belukar, tiba-tiba mata-mata musuh datang dan berusaha memanah ke arah saya karena ragu saya manusia atau bukan. Diarahkanlah panah tersebut dan tepat jatuh di jantung saya anak panahnya ya dan mengeluarkan darah tapi saya tidak bergerak karena asyiknya menikmati surah Al-Kahfi lalu mata-mata tersebut melepaskan anak panah yang kedua jatuh tepat di sebelah anak panah yang pertama di jantung saya juga juga netesin darah tetap tidak saya rasakan karena nikmatnya membaca surah Al-Kahfi sampai mata-mata musuh itu melepaskan 10 anak panah di sasaran yang sama di jantung Anda bisa bayangkan nih anak panah yang tajam kena jantung. Kita kadang-kadang cuma digigit semut sudah luar biasa gelisahnya. Ini dengan anak panah 10 tidak bergerak. Abu Said bilang, demi Allah kalau seandainya saya tidak khawatir Rasulullah SAW dan pasukan muslimin diserang oleh musuh, maka saya akan selesaikan surah Al-Kahfi pada malam itu. Maka beliau pun ruku dan mata-mata musuh lari karena ketakutan melihat beliau bergerak. Ternyata manusia. Tadi awalnya dia ragu, jadi melepaskan anak panah itu manusia atau bukan dia semak belukar gitu kan sampai seperti itu. Seorang ulama tabi'in ambil kisah pelajaran dari sini namanya Muhammad rahimahullah. Ini orang disebutkan dalam kisahnya Bapak Ibu sekalian, kalau dia sedang takbir, maka dia melupakan kalau itu sedang malam seakan-akan siang yang terang semak belukar seperti sebuah karpet yang tebal dan wangi gitu kan dan tidak ada lagi yang dia pikirkan selain Allah dalam sebuah kisah disebutkan Muhammad ini sedang ikut berjihad di zaman tabi'in ya dia jalan sama pasukan kemudian di tengah hutan ya, malam hari pas panglima perangnya mengatakan istirahat dulu maka istirahat semua ada seseorang yang meriwayatkan kisah mengatakan sekarang kesempatan saya ingin melihat nih Muhammad bagaimana nih yang selama ini orang nukil kisah katanya nggak pernah tinggalin sholat malam kalau sholat itu sudah melupain apapun yang ada di sekitarnya sudah lupa semuanya luar biasa saking asyiknya baca surah sampai kakinya pecah-pecah dari surah ke surah dari surah ke surah dia rasanya nggak mau berhenti sholat gitu dia bilang saya akan mata-matai Muhammad pada malam ini. Muhammad pun rahimahullah pas pada saat panglima mengatakan silakan istirahat turun kemudian dia baring bersama dengan prajurit yang lainnya yang mengisahkan kisah ini mengatakan pada saat saya lihat Muhammad juga turun tidur lalu saya berkata dalam diri saya mana yang orang ceritakan selama ini katanya nggak pernah tinggalin sholat malam toh dia juga tidur tuh gitu kan tapi saya ingin mata-matain dia saya ingin tahu apa yang dia kerjain ternyata dia bilang setelah semua prajurit tidur Bayangkan di tengah hutan gelap, ini masa-masa peperangan gitu kan, capek dalam perjalanan, kata kata orang ini Muhammad lalu bangun dan dia menjingkrak-jingkrakkan kakinya pelan-pelan karena takut prajurit lain tahu gitu kan kalau dia bangun. Lalu kemudian dia menembus semak belukar di hutan itu, kata yang mengisahkan kisah demi Allah saya sendiri tidak berani masuk ke situ kalau bukan karena Muhammad melaluinya dia jalan terus sampai masuk di temak, semak belukar dan saya ikutin. Sampai tiba di tengah-tengah hutan yang jauh dari prajurit ya, yang lainnya. Dia bilang dia beruduk hadap kiblat kemudian dia mulai takbir. Dan kata yang mengisahkan kisah ini demi Allah seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Begitu takbir seperti malam itu siang yang terang. Semak belukar yang penuh dengan hewan serangga yang berbisa. Mungkin duri-duri seperti karpet yang mewah. Dia bilang saking asyiknya saya mengikuti sholatnya Muhammad sampai saya tidak sholat malam pada saat itu. Sholat demi sholat selesai, begitu menjelang subuh Muhammad mengatakan doa yang mengugah hati saya, kata perawi ini. Muhammad mengatakan, Ya Allah, yang telah mengizinkan saya mengerjakan sholat malam ini, yang menciptakan seluruh langit dan bumi ini. Aku telah memohon kepadamu tiga hal, Ya Allah. Gitu ya. Kau telah ijabah dua, tinggal satu yang belum. Maka berikanlah aku yang satu itu. Kata yang mengisahkan kisah, karena saya pegel semalaman berdiri saya mengkaki saya sempat bergerak menginjak semak belukar mengeluarkan suara lalu Muhammad sadar kalau dimata-matain gitu kan dia balik ke arah saya mengatakan semoga Allah merahmatiku merahmati wahai saudaraku apakah kau memata-matai saya dari semalam kata yang mengisahkan kisah saya pun keluar dari persembunyian saya dan berkata iya karena saya ingin tahu apa kebenaran kisah yang selama ini orang nukil tentang kamu kata Muhammad apa pelajari baik-baik nih kata Muhammad apa aku mohon kepadamu Muhammad berkata kepada orang yang memata-matainya dua kali aku mohon kepadamu tolong rahasiakan apa yang kau lihat semalam dia meminta mohon agar tidak diceritain gitu kan kita baru satu satu malam sholat sudah kita coba sebarin gitu. cari siapa yang mau menginformasikan ke orang lain ini dia mohon jangan ceritain orang ini bilang saya tidak akan cerita tapi dengan syarat ya selama kamu hidup saya tidak cerita. Tapi kalau kamu sudah meninggal, saya punya hak cerita. Tapi ada syaratnya satu. Kamu harus menyampaikan kepada saya doamu yang tiga kepada Allah itu. Kata orang ini, saya ingin tahu rahasia doanya dengan Allah. Maka Muhammad pun mengatakan, saya mohon, jangan ganggu doa saya. Kamu mohon aja sendiri, kenapa harus minta doa saya? Tidak demi Allah, kata orang ini. Kalau kau nggak cerita, tiga doa kamu itu saya akan bongkar rahasia kamu sholat malam. <laughs> apa yang terjadi Muhammad pun mengatakan baiklah kalau doa yang pertama saya minta kepada Allah ini doa yang agung ya dia bilang dan ini jarang orang berpikir untuk berdoa begini dia bilang saya minta kepada Allah agar Allah mengangkat dari hati saya rasa takut kecuali kepadanya yang kedua dia bilang saya minta agar Allah menghilangkan syahwat saya kecuali kepada pasangan yang Allah halalkan saja sampai-sampai sampai ya, sampai-sampai dia bilang saya melihat wanita yang bukan halal buat saya walaupun tidak pakai pakaian seperti tidak ada beda antara dia dengan sebuah tembok gitu jadi artinya betul-betul yang dia syahwati adalah yang halal saja nah yang mendengarkan kisah ini penasaran terus yang satu yang belum diijabah sama Allah apa ini gitu kan langsung dia mengatakan kalau yang satu saya minta kepada Allah agar dihilangkan kantuk saya saya nggak mau ngantuk lagi biar saya luasa ibadah kepada Allah dan ini Allah belum kasih karena memang saya masih sering ngantuk Allah Allahu Akbar dari meninggalkan sholat dosa besar dan sungguh menikmati sholat bukan lagi berhitung pahala besar bukan lagi sebuah kebutuhan tapi sebuah kenikmatan yang luar biasa kalau sudah nikmat sholat dunia ini surga sebelum surga Allahu Akbar sayang terbatas waktu doktor kita semua terkesima menyimaknya karena itulah cita-cita kita harapan kita semua dan beginilah cara Allah membimbing kita agar makin baik makin baik sholat kita sholat baik ibadah lain baik ibadah baik akhlak baik akhlak baik amal kita baik kalau sudah baik amalnya hidup ini baik hidup baik wafat pun baik inna sholati wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Jangan lupa Arifin selalu mengajak dan tidak henti-hentinya mengajak agar Allah mudahkan urusan kita di dunia, kuburan kita terang benderang dan menjadi syafaat nanti di akhirat bagi ikhwah filah yang beramal jariah untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur Azikra.